kekangan pendekar berwatak jahat. 耐心，土土蒂奴拉。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 Ifon Rose dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Job, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Maka Puspa. 89 ini didukung oleh para pemain Narto sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ranapati, Refli Lubis sebagai Denung Wira, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivonero sebagai Sakauni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gusti Ramapati. Celaka. Ada apa, Ramadeng? Aku mendengar suara ribut-ribut di kejauhan sana. Apa yang terjadi, ya? Dewi Sambi dan para tawanan yang lain berhasil melarikan diri, Gusti. Dan mereka memberikan perlawanan ketika akan kami tangkap kembali. Apa? Dewi Sambi melarikan diri? Bagaimana itu bisa terjadi? Aduh. Menurut laporan beberapa orang prajurit, teman-teman Dewi Sambi datang membebaskannya. Monyet jelek. Dewi Sambi dan teman-temannya harus dihukum gantung. Kabedet. Ya. Cepat siapkan prajurit-prajurit yang lain. Ke arah mana para tawanan itu melarikan diri, ah? Nampaknya mereka menuju ke alun-alun Gusti Ramapati. Kalau begitu, cegat mereka di depan regol Sambi. Cepat, Rabedeng. Aku tidak ingin peristiwa ini menjadi isyarat kegagalan tugas kita. Baik, Gusti Ramapati. Ampun Gusti Lembu Sora. Kami berdua terpaksa datang menghadap Gusti. Ada apa Rekrian Temungwira? Ada peristiwa pemberontakan di dalam ruang para tawanan Gusti. Dewi Sambi dan beberapa puluh orang tahanan berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian merampas senjata prajurit-prajurit Majapahit dan mengadakan perlawanan ketika akan ditangkap kembali. Hmm. Kita harus ikut bertindak, Rekrian Demung Wira. Benar, Gusti. Kita tidak bisa tinggal diam. Para tawanan itu bisa membuat kerusuhan dalam istana Majapahit. Kami khawatir mereka akan menerobos masuk ke istana dan mengganggu istirahat Gusti Prabu Kertarajasa. Di mana sekarang ini mereka berada, Gajah Biru? Mereka bergerak menuju alun-alun, Gusti. Berapa orang jumlah mereka seluruhnya? Jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang, Gusti. Dan sekarang ini, mereka bersenjata lengkap. Kalau begitu, kalian berdua kutugaskan untuk menghubungi para pimpinan pasukan. Aku akan segera pergi ke alun-alun. Kita bertemu di alun-alun nanti. Baik, Gusti. Baik. Ayo, Gusti. Krian Demung Wira dan Gajah Biru segera melompat meninggalkan rumah kediaman Lembu Sora. Mereka bergegas menuju rumah kediaman almarhum Banyak Kapu yang sekarang menjadi tempat tinggal Sakawuni. Sementara itu Lembu Sora tidak menunggu lebih lama. Dia pun segera bergegas menuju ke alun-alun. Mendadak di tengah jalan dia berpatasan dengan Sang Ramapati. Tunggu. Kalau tidak salah kita sedang berpapasan jalan dengan uh, Adi Lembu Sora. Apa benar begitu? Benar Kakang Ramapati. Apa yang akan kau lakukan, Adi Lembu Sora? Aku mendengar berita ada kerusuhan di ruang tawanan. Hmm. Kabarnya mereka berhasil melarikan diri dan sekarang membuat keributan di alun-alun. Ingat, Adi Lembu Sora. Tugas menangani kerusuhan ini sudah dilimpahkan sepenuhnya ke tanganku dan ke tangan Adi Nampi. Kau tidak perlu ikut campur. Kakang Ramapati. Ya. Aku pun salah seorang pengawak Praja Majapahit. Aku ikut bertanggung jawab jika sampai terjadi kerusuhan di dalam istana. Aku tidak bisa tinggal diam. Kalau begitu kau bermaksud menentang Gusti Prabu? Aku tidak berani menentang keputusan Gusti Prabu, Kakang Ramapati. Tapi aku adalah seorang prajurit. Aku tidak akan membiarkan para perusuh mengganggu ketentraman istana Majapahit. Lebih baik kau segera kembali ke rumahmu, Adi Lembu Sorah Aku bisa menangani sendiri kerusuhan itu. Hanya kerusuhan kecil. Mereka akan segera ku tangkap kembali dan ku gantung di alun-alun. Maaf, Kakang Ramapati. Bukan berarti aku meragukan kemampuanmu. Aku juga tidak mengecilkan arti perananmu. Tapi sekali lagi tegaskan bahwa Lembu Sora adalah seorang prajurit. Aku tidak rela istana Majapahit ini menjadi ajang kaum perusuh. Mereka harus segera dimusnahkan Ah, maaf Kakang Ramapati. Tak ada gunanya kita berdebat seperti ini. lembu sora. Dalam hal ini aku sudah memperingatkanmu. Terima kasih Kakang Ramapati. Kalau Kakang Ramapati bermaksud menumpas kaum perusuh, kita akan bertemu di alun-alun. Basora tidak lagi menghiraukan peringatan sang Ramapati. Dia segera melompat dan tubuhnya lenyap di balik tembok-tembok istana. Sang Ramapati kelihatan sangat kesal. Pejabat istana itu kemudian memerintahkan anak asuhnya agar segera pergi ke alun-alun. Sementara itu Lembu Sora semakin mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian dia pun tiba di tepi alun-alun. Dia segera bisa melihat pertarungan antara para tawanan dan prajurit-prajurit Majapahit. -prajurit Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru datang menemuinya. Gusti Sora, Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus segera menumpas mereka, Gajah Biru. Tapi nampaknya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Lihatlah, para tawanan itu bertarung bagaikan orang-orang kesurupan. Kulihat prajurit-prajurit Majapahit keteter. Betul, Gusti Lembusora. Mereka dipimpin oleh Empuk Tong Bajil dan Dewi Sambi. Hmm, pantas. Nampaknya pendekar jebol itu berhasil menyusup ke istana Majapahit. Kurang ajar. Ayo Gajah Biru, kita hadang mereka. Dewi Sambi menjadi bagianmu. Sementara Mpu Bajil, biarlah aku yang akan melayaninya. Iya. Dan kau Rekrian Demungwira. Ya, Gusti Lembu Sora. Kau kutugaskan mengerahkan pasukan-pasukan inti Majapahit. Aku tidak ingin pemberontakan murahan ini berlangsung terlalu lama. Cepat kerahkan pasukan inti. Aku dan Gajah Biru menunggu di tengah medan peperangan. Baik, Gusti Lembu Kera dan gajah biru segera menghambur ke tengah-tengah medan peperangan. Seketika mereka terlibat dalam pertarungan sulit melawan para tahanan. Dalam beberapa gebrakan saja, Menusra sudah berhasil merobohkan tiga orang tahanan. Dengan pedang pendeknya yang berukuran besar, Menusra terus menerjang. Sementara itu, gajah biru dengan jenis gajah lolingnya tidak perlu ketinggalan. Prajurit-prajurit Majapahit yang semula nyalinya menjadi ciu, mendadak semangatnya berkobar-kobar lagi. Melihat kehadiran lembu sora dan gajah biru, Empu Bajil sangat geram. Pendekar cebol itu segera berteriak berantang. Hentikan! Hentikan! dua orang pendekar utamanya. Hei, Utang Bajil, siapapun yang berbuat kerusuhan di istana ini akan berhadapan dengan Lembu Sora. Kalian pikir kalian bisa menangkap kami? Lembu Sora, dengar. Aku tidak sedang sesumbar. Aku tak ingin bersombong-sombong di depanmu. Tapi dengan tegas ku katakan, kami semua yang ada di alun-alun ini, kami semua para tahanan kerajaan Majapahit tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ayo Lembusana, kerahkanlah selaksa prajurit Majapahit dan kami tidak akan getar. Aku akan menangkapmu hidup-hidup untuk bajil. Aku akan menyeretmu ke tiang gantungan supaya dapat menjadi contoh bagi penjahat-penjahat lain. Beh, berdebah lembu Sombong sekali kau. Permukaan bumi ini boleh gersang. Gunung penanggungan boleh runtuh seribu kali sehari dan puncak istana Bajapahit boleh disambar geledek. Tapi pendekar yang bernama Lembu Sora tidak akan bisa menangkap Empu Bajil. Ketahuilah Lembu Sora, Empu Bajil adalah pendekar pilih tanding zaman ini. Kau ingin tahu buktinya? Hup. Sekali Empu Bacil menarik pedang naga puspa dari warangkanya, Empu Sora dan Gajah Biru terkejut dan mereka mundur beberapa langkah. Demikian juga prajurit-prajurit yang lain. Mereka ternganga keheranan melihat pamor pedang naga puspa. Hati-hati Paman Lembu Sora. Pedang itu bisa menjadi sangat jahat jika berada dalam genggaman pendekar seperti Empu Bajil. Aku tahu Gajah Biru. Aku akan berhati-hati biar akulah yang akan melayani Empu Bajil. <laughs> Kalian semua akan kubikin binasa di tengah alun-alun ini. Kalian akan segera tahu siapa Putong Bajil. Ayo anak-anak, angkat kembali senjata kalian. Serang mereka, bunuh mereka. terjadi pertarungan sengit di alun-alun Bajak Barat. Abu Bajil mengamuk dengan pedang naga puspa tergenggam erat di kanannya. Sementara Dewi Sandi menghabisi musuh-musuhnya dengan aji kata sisai. Wajah Dewi mencegah pendekar wanita itu. Dan saat berikutnya, dua orang pendekar perkasa itu bertarung dengan sengit di tengah-tengah medan peperangan. Lembur Sora menjadi khawatir melihat prajurit-prajurit Majapahit yang nampaknya mulai ketada. Tapi mendadak dari arah pintu gerbang samping, perhampuran prajurit-prajurit yang lain. Upian Cemung Wira memimpin mereka. mereka memang menjadi tidak seimbang. Jumlah prajurit-prajurit Majapahit yang ada di tengah alun-alun nampak jauh lebih besar. Dan sekarang mereka mulai bisa mendesak lawan-lawannya. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Najil melompat ke arah Dewi Sambi. Kita mundur, Sambi. Ayo cepat! Perintahkan agar mereka mundur. Kita melarikan diri sekarang. berhasil meloloskan diri. Kurang ajar. Empu Bajil telah menjebol pintu gapura ini dengan pedang naga puspa. Iya, sekarang keadaan kita menjadi sulit. Mereka telah berhasil kabur dari alun-alun. Mereka merampas kuda-kuda yang ditambatkan di sepanjang benteng Gusti Lembusora. Jahanam busuk, pencuri busuk. Kita akan membunuh mereka semuanya. Oh, Gusti busora. lihat. Paman Ramapati datang. Akhirnya seperti ini jadinya. Itulah sebabnya aku peringatkan kau berulang kali. Jangan turut campur. Jangan ikut campur. Tapi kau masih juga nekat. Sekarang apa katamu, Adi Lembusora? Kami akan bertanggung jawab, Kakang Ramapati. Omong kosong. Yang jelas sekarang ini mereka kabur seluruhnya. Hanya para tahanan yang sudah menjadi mayat yang masih tinggal. Tindakanmu ini sangat sembrono, Adi Lembusora. Aku akan melaporkannya pada Gusti Prabu. Silahkan, Kakang Ramapati. Silahkan melaporkan pada Gusti Prabu. Kalau memang Gusti Prabu menganggap tindakan saya ini salah, saya bersedia mendapatkan hukumannya. Bukan itu masalahnya, Adi Lembu Sora. Sekarang ini aku menjadi repot. Aku diserahi tugas dan tanggung jawab dan juga wewenang untuk mengatasi semua kerusuhan yang terjadi di Istana Majapahit dan sekitarnya. Tapi karena kau ikut campur, karena kau dengan kesombonganmu berusaha turut campur, semuanya menjadi berantakan seperti ini. Ah, aku tidak bisa menerimanya. Aku merasa dicekal, Dan aku tetap akan melaporkan sikap dan tindakanmu pada Gusti Prabu Kertarajasa. Jasa. ada beberapa orang yang terpaksa berkuda bersama temannya. Biarlah. Untuk sementara mereka bisa menggunakan seekor kuda bersama-sama. Nanti kita akan cari kuda-kuda yang lain. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Kakang Bajil? Apakah kita akan langsung kembali ke Bukit Pendem? Aku belum puas, Sambi. Aku masih sakit hati pada orang-orang Majapahit. Aku tidak akan kembali ke Bukit Pendem sebelum obrak-abrik kota Majapahit. Hai, kalian semuanya, genggamlah senjata-senjata kalian erat-erat. Malam ini juga, Hotel Majapahit akan kita buat geger. Akan kita buat perempuan-perempuan yang menjerit dan menangis melolong-lolong. Dan akan kita buat laki-lakinya roboh bersimbah darah. Pokoknya malam ini adalah malam pesta pelampiasan dendam. Bagaimana? Kalian setuju? kita mulai. Marilah kota Majapahit kita bikin geger. Marilah kita bertindak sekejam-kejamnya. Bakar itu rumah-rumah penduduk, bunuh laki-lakinya, dan rampas harta kekayaan mereka. Hiya! Hiya! Sora. Gusti Lembu Sora. Mereka masih belum pergi dari kota Majapahit, Gusti. Kurang ajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka membakar rumah-rumah penduduk. Mereka membunuh banyak orang. Mereka mengacau kota Majapahit. Setan alas. Cepat siapkan prajurit-prajurit Benuwira. Kita akan mengejar mereka. Mereka. Sora tidak bermaksud bertindak lebih jauh. Dia merasa tidak enak karena telah melampaui wewenang sang Ramapati. Tapi begitu mendengar Empu Bajil dan para tahanan yang lain mengacau kota Majapahit, maka lembu Sora tidak tahan lagi. Ia segera melompat ke pagedogan, memilih kuda yang terbaik, kemudian memacu kudanya ke alun-alun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.